Kemudian sebagian para ulama menyebutkan bahwa orang-orang ahli sunnah mereka yang akan meminum telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahlu bid'ah maka mereka akan terusir dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab telah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat haud itu, di mana telaga itu adalah airnya bersumber dari surga. Luasnya sejauh orang berjalan satu bulan. Lebarnya adalah sejauh orang berjalan satu bulan. Airnya putih melebihi air susu. Manis melebihi air madu. Gayung-gayungnya adalah mutiara dari surga. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Maka ahli sunnah, para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan meminum air ini dan diizinkan untuk meminum air ini, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siarnya pada waktu itu ummati ummati umatku umatku. Lalu telah dinyatakan kepada orang-orang yang melakukan bid'ah suhkon suhkon aibuk dan bukdan fa inna kalatadrima ahda subadah. Maka orang-orang yang melakukan bid'ah menurut tafsir sebagian para ulama mereka akan dikatakan menjauh, menjauh. Sebab kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah kamu wafat. Jadi artinya bid'ah apa yang mereka perbuat setelah kamu wafat sehingga mereka dijauhkan dari telaga ini. Jadi artinya ya waktu iman rahimahumullah ahli sunnah mereka akan yang diberikan kemenangan. Mereka yang akan selamat pada hari kesulitan itu. Mereka akan diizinkan untuk meminum telaga yang telaga ini begitu indahnya disebutkan dalam hadis yang sahih. Demikian juga mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia. Allah Ta'ala mengkisahkan terhadap kaum Nabi Isa yang mengikuti Nabi Isa. Wajailul ladina taba'uka qawfal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Para ulama mengatakan memang ayat ini turun dan disebutkan kisahnya terhadap kaum Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa yang dinamakan dengan Hawariyun, maka mereka tinggi derajatnya di atas derajat orang-orang kafir sampai hari kiamat. Tetapi para ulama juga mengatakan, maka barang siapa yang mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti perjalanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun akan tinggi derajatnya di dunia ini di atas derajat orang-orang yang kafir. Maka oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah. Sejauh kita mendekati kepada sunnah Rasulullah, maka sejauh itulah pertolongan Allah Ta'ala akan diberikan kepada kita. Maka sejauh itulah kebersamaan Allah bersama kita. Yang dimaksud di sini kebersamaan Allah Ta'ala adalah pertolongan Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala akan senantiasa menolong kita. Lihat kepada hadis yang mulia ini. Sejauh mana kita melaksanakan sunnah, maka disitulah pertolongan Allah. Dan sejauh itulah kita melanggar sunnah Rasulullah, maka sejauh itulah fitnah yang akan ditimpakan kepada kita. Lihat kepada hadis Abdullah bin Umar. Idza tabayatum bilhina wa akhadtum aznabal baqar wa raditu lakum bizati wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan Layan itu ankum hatta tarji'u ila dinikum au ila amrikum. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan jika kalian berjual beli dengan hina yaitu riba yang dosanya sangat besar. Bahkan ini dinamakan oleh para ulama riba terselubung. Jadi dohirnya tidak seperti riba, tetapi sesungguhnya riba. Salah satu bentuk inan disebutkan oleh para ulama di mana seseorang membeli barang kepada seseorang tetapi tujuannya bukan menginginkan barang tetapi ia menginginkan uang. Nah, diberikan contoh oleh kita Seseorang sesungguhnya tidak membutuhkan HP, tetapi dia membutuhkan uang maka dia membeli kredit HP tersebut dengan harga 5 juta umpamanya. Lalu dia menjualnya kepada penjual dengan kontan umpamanya dengan harga 2 juta. Jadi seseorang membeli dari seseorang dengan kredit. Ia tidak membutuhkan barang, tetapi ia membutuhkan apa? Uang. Lalu dia menjual kepada penjual tersebut dengan kontan dengan harga 2 juta umpamanya. Maka ini dinamakan ina. Yaitu yang intinya apa? Baik nukudi bin nukud, baik daini bin dain, yaitu menjual uang dengan uang ataupun menjual utang dengan utang. Maka hukumnya ini dinamakan baik ina. Apabila kaum muslimin telah berjual beli dengan bentuk ina, bagian dari riba yang terselubung. Lalu kalian berlebih-lebihan di dalam bercocok tanam, dalam beternak dan meninggalkan jihad. Mana hadis ini? Ketika kaum muslimin meninggalkan jihad. Ketika seorang mukmin berjihad, maka dia berada di atas kendaraan. Maka dia berada di atas onta-ontanya, dia berada di atas kuda-kudanya lalu dia meninggalkan jihad ini, maka seolah-olah dia berjalan di belakang unta tersebut. Berjalan di atas ternaknya tersebut dan dia meninggalkan jihad. Maka apabila kaum muslimin telah melakukan berbagai bentuk maksiat, melakukan berbagai bentuk yang haram, lalu meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan menguasakan kepada kita orang-orang zalim akan menguasakan kepada kita orang-orang kafir sehingga kita menjadi umat yang lemah. Sehingga umat ini menjadi lemah, terinjak. Bahkan dinyatakan dalam hadis Tauban, laksana makanan yang empuk, makanan yang lezat yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar. Di mana orang lapar itu akan mengambil bagiannya sesuai dengan kemauannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita. Kalian tidak diangkat dari kehinaan ini. Kehinaan ini tidak akan sirna dari kita sehingga kaum muslimin kembali kepada sunnah. Kembali kepada agama semula, agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa makna jihad di dalam hadis ini? Wallah alam makna jihad dalam hadis ini mencakup seluruh martabat jihad, seluruh darajat jihad, Baik jihad mencari ilmu, jihad mendawahkan ilmu, termasuk al jihad, bi sayfi Termasuk jihad dengan pedang dan tombak-tombak. Maka tak tatkala kaum muslimin tidak menegakkan jihad di jalan Allah, di mana derajat yang tinggi hanya akan dicapai oleh jihad. Dan kita akan sebutkan nanti mauqif yang seterusnya. Langkah yang seterusnya. Nah, iwatu iman rahimakumullah, tatkala kaum muslimin telah menjauh dari sunnah, apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melanggar apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka umat ini akan menjadi hina. Iwat iman rahimakumullah. Maka maka peringatannya sebagai berikut. Siapa yang hari ini mencita-citakan kemenangan dengan mencari kekuasaan dan mengumpulkan harta dan menjauhkan kaum muslimin dari sunnah, bahkan menakut-nakuti orang dari sunnah, maka ketahuilah mereka selamanya tidak akan mendapatkan kemenangan. Demi Allah, mereka telah menghalangi sebab kemenangan. Dan Allah Ta'ala tidak selamanya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bagi orang-orang yang menjauhkan manusia dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hanya dengan mengikuti sunnah, Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita. Al-Mawqiful Khamis Au al-khutwatul khamisah. Langkah yang kelima. Yang akan menyebabkan kita mendapatkan kemenangan dan tinggi derajat di sisi Allah dan kita akan diselamatkan dari kesulitan al-amal saleh yaitu amal saleh Ingat iman rahimakumullah Lihatlah kepada surat yang insya Allah setiap mukmin, setiap diantara kita menghafalnya. Dan ayat ini menggabungkan poin yang sebelum tadi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bil haqqi wa bisabri. Demi waktu, demi mata, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Mereka akan hina dan mereka akan rugi di dunia dan di akhirat. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Maka di dalam surat yang pendek ini Allah Ta'ala mengecualikan Orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang yang menunaikan amal soleh. Lihat dalam surat ke-20 ayat 75. Siapa yang akan tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala? Adalah orang-orang yang telah beramal soleh dan mereka benar dalam keimanan. Faqala Allah Ta'ala wa mayyatihi mu'mina qad 'amila salihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka mereka berada atau bagi mereka derajat yang tinggi. Jadi derajat yang tinggi hanya dengan amal soleh. Kedudukan yang tinggi hanya dengan sebab amal soleh. Ikhwatu iman rahimahumullah. Ahlu sunnah, salafiyun, mestinya orang-orang yang paling bersegera terhadap amal soleh. Sebab dengan amal soleh inilah yang menyebabkan kita akan selamat dan tinggi derajat. Kita akan meneliti sedikit bagaimana kehidupan para sahabat. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam beramal. Pertanyaan mereka, ayul akmal abdal, Ayu jihadil abdal, Ayu sodakotil abdal, Ayu solatil abdal. Mereka bertanya, amal yang paling abdal? Amal apakah yang paling abdal? Jihad apakah yang paling abdal? Sodakoh yang mana yang paling abdal? Solat yang mana yang paling abdal? Mereka senantiasa bertanya tentang sesuatu yang abdal. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala bersegera dan mereka berlomba dalam kebaikan. Kalau kita di dalam amal soleh, baik mungkin kita dalam amal bagaimana berdakwah, bagaimana kita mengadakan taklim jika ada orang lain yang telah melakukan kebaikan, maka kita mengatakan alhamdulillah saya tidak kebagian. Barangkali kalau orang lain telah melakukan, kita merasakan aman, kita tidak kebagian amal. Tetapi ingat para sahabat. Lihat kepada dua kisah ini. Kisah yang pertama tentang tiga sahabat besar. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk impak bersodakoh dalam perang Tabuk, maka Abu Bakar berlomba dengan Umar dan Utsman. Pada Abu Bakar Apuan Umar bila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahli?" Qala taraktu nisfa mali. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala lalu ditanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Lalu beliau mengatakan, "Aku meninggalkan setengah hartaku." Pada Utsman, lalu datang Utsman. Lalu Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Qala Sulu Sulaimani, aku meninggalkan dua pertiga hartaku dan aku bersodakoh dengan satu pertiga hartaku. Lalu datang Abu Bakar Siddiq dan kedua sahabat besar berada di hadapan Rasul. Lalu Rasul bertanya, Ma Abu Qaita li ahli? Faqala Allahu wa Rasul. Allahu wa Rasul. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku menyimpakan seluruh hartaku dan aku meninggalkan bagi istriku Allah dan Rasulnya. Maka Umar bin Khattab sambil menangis mengatakan, demi Allah, la usabbikuka abada. Demi Allah, aku tidak mampu untuk mendahului kamu selamanya. Lihat ya para sahabat, mereka terhadap Allah, Karena mereka sangat paham bahwa hanya dengan amal soleh akan menyelamatkan kita. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangkan jihad yang dimakan perang Husairah, perang dalam keadaan seseklik, maka para sahabat ada empat kelompok. Yang pertama ada orang yang berjihad dan dia mengimpakan hartanya untuk memberangkatkan saudaranya. Ini orang yang paling tinggi derajatnya. Dia berangkat dan mendanai orang lain. Kelompok yang kedua yang dia mendanai sendiri, punya harta untuk dirinya sendiri. Maka dia memiliki derajat. Lalu yang ketiga orang yang berangkat didanai orang-orang lain. Kelompok yang keempat yang cuma bisa menangis. Ketika ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada di sisi harta yang bisa memberangkatkan kamu Lalu mereka pulang dan mereka menangis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan dalam surat At-Taubah. Ini kehidupan para sahabat radhiyallahu taala. Di mana mereka mengetahui dan sangat paham bahwa amal inilah yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan. Kisah yang ketiga, ihwatu iman rahimahumullah orang-orang miskin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakal, zahab ahlu dutur bil ujur. Dia mengatakan orang-orang kaya telah pergi dengan pahala yang sangat banyak. Sedangkan aku, mereka bisa bersodako, aku tidak bisa bersodako. Mereka bisa berimpak aku tidak bisa berimpak Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah kamu memiliki jari-jari Bukankah kamu memiliki mitos sendi-sendi? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguhnya dalam setiap sendi-sendi ini ada wasilah buat kamu untuk bertakbir kepada Allah Taala, berzikir kepada Allah Taala, dan kamu akan menyamai mereka. Lalu ketika mereka mendapatkan Abu Bakar seperti mereka, mendapatkan Umar seperti mereka, Abu Bakar bertakbir, bertahlil, dan mendekatkan diri kepada Allah seperti mereka. Lalu mereka datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, aku pun mendapatkan mereka seperti kami. Baru di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itulah karunia Allah Taala yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Allah Taala kepada hamba-hambanya yang dikendaki. Lalu orang-orang miskin itu menangis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wasallam karena mereka memahami bahwa amal soleh adalah merupakan sebab utama kita akan diselamatkan dari kesulitan. Lihat kepada hadis yang tadi yang tiga orang ini. Bukankah mereka berdoa kepada Allah dengan amal soleh mereka? Nah kita akan bertanya. Ataupun wajib setiap kita bertanya hari ini. Amal apakah yang telah kita persiapkan untuk menghadapi syakratul maut? Amal apakah yang telah dipersiapkan oleh kita untuk menghadapi di alam kubur? Amal apakah yang telah dipersiapkan oleh kita ketika matahari mendekati kepada kita? Bukankah hanya dengan amal kebaikan? Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tabatun yudilumullahu fi dhilli yawma illa dilum. Kemudian menyebutkan amal kebaikan. Al Imamul Adil rajulun qalbuhu muta'alikun bil masajid wa syababun aw syabun nasa'a ibadatillah bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tujuh kelompok yang mereka akan mendapatkan naungan ketika matahari mendekat kepada kita satu mil di antaranya adalah orang imam yang adil seorang yang hatinya senantiasa berkaitan dengan masjid seorang pemuda yang hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala. Seseorang yang bersodakoh dengan tangan kanannya, lalu dia menyembunyikannya dan tidak diketahui dengan tangan kiri. Lalu seseorang yang mengingat Allah Ta'ala, maka dia mengeluarkan air matanya dalam keadaan menyendiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah. Bukankah semua itu adalah amal kebaikan yang bisa menyelamatkan maka kita hari ini bertanya, amal apakah? Kebaikan yang mana yang telah kita persiapkan, yang telah kita perbuat hari ini? Katakanlah, kita bertanya, siapa yang tanggal 10 Julhijjah melakukan kurban, padahal di tangannya ada kekuasaan, ada kemampuan untuk berkurban. Padahal lewat iman rahimakumullah, kita sebagai orang yang menisbatkan ahli sunnah, bahkan menisbatkan salafi. Kemudian pada hari itu tidak seperti salafus saleh. Mereka melakukan setiap amal tepat pada waktunya. Bahkan para ulama mengatakan berkurban lebih abdol ketimbang bersedekah dengan seharga kurban pada waktu itu. Tidak ada amal yang paling baik pada hari itu kecuali kurban bahkan derajatnya lebih tinggi ketimbang jihad. Ikhwan beriman rahimakumullah. Tapi kadang-kadang kita seorang mukmin tidak akil. Tetapi kita seorang mukmin tidak begitu cerdik dalam kehidupan ini, di dalam beramal ini. Padahal ikhwan iman rahimakumullah. Para ulama kita telah mengatakan bahwa amal itu akan tinggi derajatnya ditinjau pertama apabila kita sesuai dengan waktu yang waktu ini punya fadilah. Amal itu akan menjadi derajat derajatnya tinggi apabila dilakukan pada tempat yang Allah Taala menetapkan tempat itu adalah tempat yang fadilah. Kemudian ikhwatu iman rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita pada hari-hari kita Ditekan dengan fitnah, beramal di masa fitnah lebih afdal ketimbang beramal di masa-masa tenang. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengatakan Orang yang mengimpakan harta sebelum putu Mekah lebih afdol ketimbang orang yang mengimpakan harta setelah putu Mekah. Kenapa? Sebab di hari-hari begitu dasarnya fitnah, maka di hari itulah amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin harus amin. Seorang mukmin harus terdik dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita berada di dunia ini. Al-mawqifus sadis. Al-khutwatu as-sadisa. Langkah yang keenam. Sikap yang keenam yang akan menyebabkan kita tinggi derajat adalah al-jihadu fi sabilillah. Yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita menunaikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an telah menyebutkan salah satu sebab seorang mukmin akan mendapatkan kebahagiaan dan derajat yang tinggi dengan sebab berjihad di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam surat yang ke-9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan alaihi haqqo fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim yang maknanya sesungguhnya Allah taala akan membeli atau telah membeli terhadap orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan surga mereka berperang di jalan Allah mereka membunuh dan mereka terbunuh Ihwatul iman rahimahullah. Derajat yang tinggi ampunan dari Allah, kemenangan akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan jihad di jalan Allah Ta'ala. Bahkan kita lihat dalam surat yang keempat ayat 95-96. La yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu lidharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajatan wa qulan wa'adallahu al-husna wa fadlallahu al-mujahidin 'ala al-qaidina ajran 'azima darajatin min wa maghfirah wa wa kana Allahu ghafurur rahim yang inti dari ayat ini Allah Ta'ala memberikan keutamaan dan melipat gandakan kebaikan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka akan tinggi derajatnya dan bagi mereka ganjaran yang sangat agung. Jadi derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi sesungguhnya adalah dengan sebab jihad di jalan Allah. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan yang tinggi di bawah kilatan pedang. Surga berada di bawah kilatan pedang. Tetapi maknanya jihad yang syar'i. Jihad yang sesuai dengan bawah itu syar'i Jihad yang sesuai dengan tuntunan dinul Islam. Jihad yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ahli sunnah aulan nasi bil jihad. Wa arabun nasi bil jihad. Ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu terhadap jihad. Ahli sunnah adalah orang yang paling ingin untuk berjihad. Sebab tidak boleh kita menakut sunni ataupun salafi, tetapi kita takut kepada jihad. Tetapi kita tidak mau untuk berjihad, tidak sah pengakuan kita dikatakan sunni ataupun salafi. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, orang yang tidak mau berjihad dan tidak mencita-citakan untuk berjihad, maka masih dalam sebagian sifat munafik. Pakola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata, walam yabzu, walam yuhadis nafsahu, mata la syubatin minan nifah. Barang siapa yang mati dan dia belum berjihad dan tidak mencita-citakan untuk berjihad di jalan Allah, maka dia mati dalam sebagian kemunafikan. Sebab orang munafik itu jabban. Orang munafik itu duna rujula. Al-mu'minu rujula. Sejarah. Orang munafik itu orang yang penakut. Mereka yang paling takut apabila diseru untuk berjihad. Tetapi orang-orang mukmin adalah orang-orang yang rujulah, orang-orang yang sejarah, orang-orang yang pemberani. Lihatlah kepada kehidupan para sahabat radhiyallahu taala Anhu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda yang terlenteng. Sehingga dinyatakan tentang wanita-wanita Arab apabila mereka melihat Musa bin Umar radhiyallahu taala seperti mereka membayangkan turunnya malaikat dari langit dan turunnya penghuni surga ke bumi saking gantengnya Musa bin Umar radhiyallahu taala lalu di dalam perang Uhud Musa bin Umar radhiyallahu taala seorang pemuda yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pedang tombak dan dari panah orang-orang kufar Quraisy. Maka ia menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia terluka, dikatakan 70 luka, yang menunjukkan lukanya sangat banyak. Dan dikisahkan tidak ada luka dari belakang. Menunjukkan Musa bin Umar radhiyallahu tidak pernah berpaling dari perang Lukanya semuanya dari depannya, dan dinyatakan di dalam sejarah bahwasanya Musa bin Umar saking banyak lukanya tidak dikenali bahwasanya itu adalah Musa bin Umar kecuali dengan cincin yang ada di jarinya. Dan ketika akan dikapani Musa bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika akan dikapani maka kain kapannya tidak mencukupi Musa bin Umar radhiyallahu taala anhu. Apabila ditutup kepalanya, maka sebagian kakinya terbuka dan apabila ditutup kakinya, maka terbuka kepalanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menutup kepalanya dan kaki dan kakinya dengan daun-daun. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala menangis. Dan lihat kisah menangisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala di dalam kitab buyuk dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala apa yang menyebabkan menangis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala dia memahami tentang kedudukan harta. Sesungguhnya harta tidak akan menyertai orang yang mati. Dapat dibuktikan bahwasanya ketika Musa bin Umar radhiyallahu taala tetapi menangis yang kedua ataupun sisi yang menyebabkan Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala menangis. Maka beliau mengatakan, Aku selama ini adalah orang yang termasuk kaya. Tetapi aku merasa takut jika aku mati tidak seperti Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala Sebab Mus'ab bin Umar telah mengatakan ketika mendekati sakratul mautnya, "Qad ajidu rihal jannati duna ukudin." Di mana Mus'ab bin Umar ketika mendekati sakratul mautnya dia mengatakan, "Demi Allah, aku telah mencium baunya surga ini di belakang bukit gunung di bawah Uhud ini. Ini pernyataan Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Demikianlah para sahabat terhadap jihad. Lihat kepada dua sahabat ini. Pertama, seorang pemuda yang telah mempersiapkan hartanya untuk nikah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangkan jihad. Maka apa-apa yang telah dia persiapkan untuk nikah, maka dia berikan untuk senjata. Lalu dia berperang lalu dia mati di jalan Allah Taala. Ada tiga kelompok para sahabat yang di mulut mereka ada kurma dan di tangan-tangan mereka ada kurma. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangkan jihad. Lalu mereka membuang kurma yang ada di mulutnya dan mereka membuang kurma yang ada di tangannya. Lalu mereka berjihad di jalan Allah. Lalu mereka masih syahid dan mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat tinggi di sisi Allah Taala. Iwatu iman rahimakumullah para sahabat, mereka sangat tahu dan mereka sangat akil, sangat cerdik bahwasanya kebahagiaan berada di bawah kilatan pedang. Maka mereka tidak takut dengan meninggalkan harta, bahkan makanan yang ada di mulutnya, bahkan sesuatu yang ada di tangannya mereka tinggalkan ketika mereka akan menemui sesuatu yang akan menyebabkan mereka berbahagia di sisi Allah Taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, riba yaumin fi sabillillah, khairum mina dunya wa ma alaiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bukan perangnya ini, jaga sebagai haris ataupun mungkin gampangnya kita sebagai satpam pada waktu jihad menjaga bala tentara kita tidak tertidur pada malam harinya satu malam saja, maka itu lebih baik ketimbang dunia dan seisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, Inna fil jannati mi'atu darajat A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah Taala telah menyediakan di surga itu 100 darajat bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Taala. Setiap di antara darajat ini luasnya di antara bumi dan langit. Jadi ini kebahagiaan yang akan diberikan kepada para mujahid, yang akan diberikan kepada orang-orang yang jihad di jalan Allah taala. Dan tentunya yang dimaksud dengan jihad ini martabat yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-Mulki langkah yang ketujuh. Al-Qutuwatu Sadisah Langkah yang ketujuh Al-ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat Tolabul ilmi nabi Al-judu fi tolabil ilmi Yang menyebabkan kita akan tinggi derajat di sisi Allah Ta'ala Adalah memiliki ilmu yang bermanfaat Mencari ilmu yang bermanfaat Saya kira poin ini begitu seringnya kita memahami bahwa jika kaum muslimin telah memiliki ilmu tentang agamanya dan telah mendalami ilmu tentang agamanya, maka umat ini akan menjadi tinggi derajatnya. Kalau Allah Ta'ala narfa'u darajati man nasha. Qala al-Imam Malik aibil ilmi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Poin yang ke-8. At-tawakkulu 'ala Allah. Poin yang ke-8 adalah bertawakal kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan baginya. Maka Allah Ta'ala akan menjadi penolongnya. Iwatu iman rahimakumullah. Ketika Allah Ta'ala menggambarkan orang-orang munafik laknatullah yang mereka mengharapkan kekuatan berada dalam jumlah manusia Ketika mereka mengharapkan kekuatan apa-apa yang ada di tangan manusia, maka Allah Ta'ala membantah kepada mereka. Sesungguhnya kekuatan berada di sisi Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pernah memperingatkan kepada para sahabat ketika Yaumul Bunai. Setelah suku Rasulullah SAW bergegas untuk melakukan perang Hunain. Dan dalam perang Hunain ini banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Maka banyaknya para sahabat ini membuat takjub bagi para sahabat. Dan mereka menganggap bahwa banyaknya kaum ini sebagai sebab utama untuk mendapatkan kemenangan. Maka Allah Ta'ala memberikan peringatan dengan hampir saja akan mendapatkan kekalahan di dalam perang Hunain itu. Ketika kebanyakan kamu ataupun jumlah yang banyak ini menjadi sebab takabur kalian. Dan kalian menyangka bahwasanya dengan banyaknya ini kamu akan mendapatkan kemenangan. Maka Allah Ta'ala memberikan memberikan peringatan, memberikan tanbih. Agar apa? Agar kaum muslimin tetap bertawakal kepada Allah. Agar kaum muslimin tetap menggantungkan diri kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwatu iman rahimakumullah, 70 ribu orang yang mereka masuk surga tidak dihisab dan tidak diadab Salah satunya mereka yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Hum la yasturkun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika para sahabat diabarkan 70 ribu dari umatku, mereka akan masuk surga dengan tanpa adab dan tanpa hisab. Lalu para sahabat berpikir, siapa mereka? Siapa mereka? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mereka yang tidak meminta dirupiah, mereka yang tidak melakukan pengobatan dengan kei dan mereka yang bertawakal kepada Rob mereka. Kemudian orang yang bertawakal ini akan diselamatkan dari godaan syaitan laknatullah. Jadi sedangkan apapun kekuatan syaitan laknatullah, maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah dinyatakan di dalam surat yang ke-17 ataupun surat yang ke-16 sesungguhnya bukan di atas kekuasaan wahai syaitan hamba-hambaku yang bertawakal. Jadi Allah Taala telah menyatakan bukan ataupun mereka tidak akan berada dalam penguasaanmu dan mereka tidak akan bisa dikuasai oleh kamu wahai syaitan. Siapa? Dua kelompok yang ikhlas. Kemudian yang kedua siapa? Yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Langkah yang kesembilan. Saya akan menyebutkan sepuluh saja dalam kalimat yang sebentar. Yang ke sepuluh, yang ke sembilan adalah As-sadaqatu wal infaq. Sedekah dan berimpak di jalan Allah Taala. Banyak ayat seperti jelaskan dalam surat Al-Baqarah dan dalam banyak ayat bahwasanya kejayaan kaum muslimin dan kaum muslimin akan diselamatkan dari kesulitan bagi orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Seperti dalam hadis yang tadi. Barang siapa yang bersedekah dengan tangan kanannya Lalu dia menyembunyikannya, merahasiakannya sehingga ia tidak mengetahui tangan kanannya, tangan kirinya. Maka ini adalah salah satu orang yang akan mendapatkan naungan ketika matahari mendekat satu minggu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam banyak hadis. Sesungguhnya Murka Allah ditolak dengan sodakoh. Sesungguhnya kemarau, paceklik akan ditolak dengan orang-orang yang sodakoh. Sebab terjadinya malapetaka dan bencana. Sebab terjadinya murka Allah, tidak turunnya hujan. Kemarau berkepanjangan dan sejenisnya. Salah satunya disebabkan orang-orang menahan sodakohnya, menahan zakatnya. Orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka mereka akan ditimpakan malapetaka dan bencana. Iwat iman rahimakumullah. Bahkan dosa akan semakin berlipat dan dosa tidak akan terhapus manakala kita tidak menyertai dengan kebaikan salah satunya sedekah. Di mana Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Tahukah kamu kepada fitnah yang dihabarkan oleh Nabi saw, alaihi wasallam?" Maka Hudzaifah berkata, "Aku tahu." Yaitu fitnahnya seorang dengan tetangganya, dengan hartanya, dengan keluarganya yang bisa dihapus salah satunya dengan sedekah. Iwan iman rahimakumullah. Poin yang ke-10. At-taubatu nasuha. Penyebab utama akan terjadinya kebaikan dan kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari berbagai kesulitan manakala kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Di mana kita beristighfar kepada Allah. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap hari tidak kurang istighfarnya seratus kali. Bahkan sebagai penutup dari pertemuan ini, lihatlah kepada ayat Allah Taala, di mana sebab turunnya barokah, turunnya kebaikan, manakala umat ini istighfar kepada Allah. Kalau Allah Taala istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhar Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabbmu, meminta ampun kepada Rabbmu, bertaubat kepada Rabbmu. Niscaya Rabbmu akan menurunkan hujan berkah dari langit. Akan memperbanyak keturunan kamu dan akan dialirkan sungai-sungai keluar mata-mata air sehingga kamu diberkati dalam kehidupan dunia ini. Di dalam kisah dikatakan ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Satu kaum yang ditimpa peteklik tidak turun hujan. Lalu dia bertanya kepada Imam Ahmad, apa jalan keluarnya? Maka Imam Ahmad mengatakan beristighfarlah kalian. Lalu ada orang yang telah menikah lama tidak memiliki anak. Lalu dia bertanya apa jalan keluarnya? Beristighfarlah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Lalu ada orang yang berternak dan bertani tidak mendapatkan keuntungan. Apa jalan keluarnya? Istighfar kepada Allah. Lalu orang bertanya, kenapa engkau ditanya tiga pertanyaan, lalu engkau menjawab dengan satu pertanyaan? Tidaklah kamu membaca ayat. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Maka beristighfar kepada Allah. Bertaubat kepada Allah dari berbagai bentuk maksiat salah satu sebab akan turunnya rahmat barokah dari Allah taala. Ihwan iman rahimakumullah. Demikian juga makna poin yang ke-10 ini. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh umat ini. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh umat Islam maka sejauh itu fitnahnya akan ditimpakan oleh Allah. Adab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ihwat iman rahimakumullah. Kesimpulannya, malah kita sampaikan kepada siapa saja, baik kepada para pemimpin kita, baik kepada tetangga kita, baik kepada orang-orang yang ada di dekat kita, baik kepada orang-orang yang telah menamakan dirinya dani. Katakan kepada mereka, Sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demi Allah, kebahagiaan, ketentraman, derajat yang tinggi tidak akan dicapai dengan semata-mata kita mencari kedudukan. Tidak mungkin akan dicapai oleh kita dengan semata-mata kita mengumpulkan harta. Dengan semata-mata di tangan kita ada kekuasaan. Di hadapan kita ada harta. Bukankah Allah Ta'ala telah mengkisahkan Fir'aun laknatullah yang ia telah memiliki kekuasaan Namrud laknatullah yang di tangannya ada kekuasaan kemudian Haman kemudian Korun yang telah memiliki kekuasaan yang telah memiliki harta Abu Jahal Abu Lahab maka mereka tidak bisa melepaskan diri dari murka Allah dan mereka menjadi manusia yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Maka demi Allah, jika kaum muslimin hari ini, mereka mengumpulkan berbagai kekuatan, mereka mengumpulkan berbagai orang-orang yang ahli, mereka mengumpulkan berbagai sebab, dan mengumpulkan seribu sebab, manakala sebab itu bukan sebab syar'i. Yang Allah Ta'ala telah tetapkan sebagai sebab untuk mencapai kebahagiaan yang Allah Ta'ala telah tetapkan sebagai sebab untuk mencari kebahagiaan, maka mereka tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang hakiki. Tetapi mereka akan merasakan waktu demi waktu, hari demi hari, bahwa apa yang mereka tempuh selama ini tidak akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan. Tidak bisa mengantarkan mereka kepada kebahagiaan. Iwatu iman rahimakumullah. Barangkali itulah yang tadi disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini karena ya waktunya singkat dan apa pesawat saya jam 12 barangkali ada pertanyaan sebentar saja yaitu kita seperempat jam atau 20 menit pertanyaan maka ya silakan bagi yang mau bertanya ataupun telah dikumpulkan pertanyaan silakan bertanya